Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi israh li sadri wa yassir li amri واهلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Masyur Mustaq Hadirin yang dimuliakan Allah Alhamdulillah pada malam ini kita bisa melaksanakan seperti biasanya majelis taklim pembacaan kitab Nasaih Diniyah Uh, tapi karena terburu-buru tadi dan juga yang biasa bawa kitabnya itu nggak ikut, jadi kitabnya nggak ke bawah. Jadi insya Allah biar akan datang di masjid ada buku dunia Jadi kalau saya nggak bawa nanti bisa kita baca. <clears throat> nah, tapi malam ini saya hanya ingin menguraikan tentang hadis Nabi di mana kita mempunyai nabi sebaik-baik nabi, sebaik-baik pemberi petunjuk dan apapun yang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam subhanallah terbukti menjadi nyata satu persatu. Di antara hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan akhir zaman sekarang ini adalah hadis Nabi yang berbunyi layak alannati zamanun la yaslamu lidi dinin dinuhu hatta yafirra bihi min syahikin ila syahid, wa min juhrin ila juhrin kasa'la billadhi yurawwa yang artinya bakal datang kepada kalian suatu zaman di mana pada zaman itu seseorang yang mempunyai agama yang berpegang teguh dengan agamanya, maksudnya agama Islam, tidak akan bisa menyelamatkan agamanya kecuali jika dia itu berpindah-pindah dari puncak gunung ke puncak gunung. Dari dalam gua ke gua yang lainnya. Sama seperti seekor kancil yang ditakut-takuti dari segala arah. Dia lari ke sana, lari ke sini, cari tempat penyelamatan bagi dirinya. Inilah zamannya sekarang ini. Sehingga para sahabat-sahabat Nabi mereka itu sangat antusias. Sangat ambisius untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang diajarkan, diarahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga mereka bertanya, Mata yakunu zalika ya Rasulullah? Kapan yang demikian itu akan terjadi wahai Nabi? Maka kata Nabi SAW menjawab pertanyaan tersebut Iza lam tunalul ma'isyatu illa bil ma'ati. Jika yang namanya penghidupan manusia, income-nya manusia pada saat itu tidak didapatkan kecuali dengan cara maksiat. Coba lihat, kalau kita lihat sekarang ini, masya Allah, yang paling tren, yang paling merata sekarang ini adalah transaksi riba. Orang berdagang kadang-kadang mengambil modal dari bank. Jelas itu riba. Nggak ada satu orang pun daripada para ulama yang mengatakan itu hukumnya boleh. Itu yang dimaksudkan dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW. Kullu qardin yajurru bihi naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang ada keuntungan di satu pihak maka itu adalah riba. Jelas kalau kita pinjam ke bank pasti bank mengambil untung baik itu satu persen maupun berapa persen yang penting ada untungnya berarti itu riba kalau kita datang meminjam berarti itu termasuk riba padahal lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda Ar-riba bitun wa sab'una baba wa adnahu mithal ayat ya rajulu ummah riba itu banyak macamnya tapi paling rendahnya dosa riba ini sama seperti orang yang berzina dengan ibunya sendiri. Ini berarti selama pinjaman itu belum dikembalikan, Berarti selama itu pula setiap hari seakan-akan dia berzina dengan ibunya sendiri waliyullah. Oleh karenanya jadi yang punya pinjaman cepat-cepat dikembalikan. Lebih baik kita dengan modal yang kita dapatkan dengan cara kerjasama. Karena apa? Tidak ada sesuatu larangan dalam agama kecuali pasti ada solusinya. Solusinya kalau semua kita itu bagaimana lagi kita kan harus mencari mendapatkan modal. Cara mendapatkan modal tidak ada lain kecuali dengan pinjaman. Tak akan kita mengatakan seperti itu. Tapi kan ada cara lain. Kerjasama banyak orang yang punya uang datang kepada mereka, ayo kita kerjasama, saya bisa bekerja tapi saya nggak punya modal. Baik, saya modali kamu. Berapa kesepakatan kita untuk membagikan hasilnya? Ya udah, biasanya kan 60 40 atau 30 70. Ya udah, 30 untuk yang bekerja, 70 untuk yang bekerja, 30 untuk yang punya uang. Beres. Nah, tapi mungkin mengatakan, "Wah, terlalu banyak saya mengasih, saya terlalu banyak rugi. Kalau saya pinjam uang bank paling saya dapat bunganya itu cuma 2% sampai 7% misalnya. Kalau ini harus mengasih 30%. Lebih baik banyak rugi sedikit kita untungnya tapi dapat ridho Allah taala daripada sedikit kita banyak kita untung tapi kita dapat murka Allah. Apa gunanya? Oleh karenanya yang namanya bank itu boleh kita letakkan uang di sana, tabungan. Untuk supaya kita mempermudah ngambil ATM, itu darurat nggak nggak nggak bisa lagi. Habis gimana lagi? Kalau bisa kita hindari hindari. Tapi kalau nggak bisa ya gimana lagi sekarang ini? Mau taruh uang di mana? Di rumah nggak aman, di jalan nggak aman. Ya udah salah satunya di bank. Tapi bunganya itu jangan lupa bunganya itu dikeluarkan setiap bulannya. Jangan sampai digunakan itu. Itu termasuk riba itu. Bunganya itu jangan dimakan. Nah, tapi dikeluarkan untuk apa? Dikeluarkan lalu digunakan untuk sesuatu yang sifatnya sosial seperti jalanan umum, jalanan itu rusak, beli semen satu sak, masukkan ke situ, ah, itu sudah. Untuk gitu, untuk kamar mandi umum dan lain sebagainya. Tapi kalau selain yang semacam itu seperti deposit, deposit di bank itu nggak sesuai dengan Islam. Nah, karena kalau dalam Islam itu kerjasama, yang namanya kerjasama itu untung sama-sama untung, rugi sama-sama rugi. Kalau di bank nggak ada kata-kata rugi, selalu untung. Jadi itu tidak diperbolehkan dalam agama. Tapi itu bukan riba. Yang riba itu kalau minjam. Oleh karenanya jadi hati-hati dengan transaksi yang semacam ini. Lebih baik kita jangan berspekulasi dalam urusan akhirat. Kalau urusan dunia silahkan. Kita berspekulasi paling ujung-ujungnya kita masuk penjara atau kita rugi, ludes harta kita. Tapi kalau urusan akhirat jangan. Karena kalau di akhirat itu kalau nggak surga ya neraka. Kalau nggak masuk surga ya masuk neraka bilang Nah itu sekarang sulit untuk dihindari. Inilah zaman yang disabdakan Nabi kita Muhammad SAW Ya nasi zamanun la yabqa ahadun illa akala riba. Faman lam yakulhu asabahu min gubari. Bakal datang suatu zaman di mana pada zaman itu tidak akan sisa satu orang pun kecuali pasti makan riba, kecuali bertransaksi riba. Kalau dia tidak bertransaksi riba, maka akan terkena dengan debunya. Nah, ini sekarang. Jadi terkena dengan debunya bagaimana maksudnya ya? Namanya uang itu mengalir lewat bank sekarang. Nah, berarti mau nggak mau sudah terkena debunya kita. Gitu. Seperti kalau di pondok kita pengiriman uang bukan lewat bank, ya akhirnya kita tersedat. Kita harus ngasih makan 3.500 orang. Kalau seumpama uang itu nggak cepat sampai kepada kita, bagaimana kita akan belikan beras, belikan lauk pauk dan sebagainya. Nah ini sudah, tapi itu darurah sudah gitu. Nah jadi yang darurah nggak apa-apa lah. Kalau bisa dihindari dihindari. Kalau nggak bisa dihindari sudah ini darurah Tapi kalau meminjam jangan. Itu jelas-jelas riba. Semoga kita bisa melunasi cepat-cepat pinjaman Kemudian kita akan memulai modal itu Dengan cara kerjasama kalau kita tidak punya modal Atau lebih baik kita mulai dari bawah Daripada mulai dengan modal yang besar Tapi dengan cara riba Alhamdulillah. Kemudian apa kata Nabi Muhammad? Faizah kana waktu idin fakat halatil uzubah. Kalau sudah terjadi yang semacam itu, maka diperbolehkan yang namanya tidak kawin itu. Artinya maksudnya hadis itu kata Nabi lebih baik nggak kawin daripada kawin pada waktu itu. Lagi-lagi sahabat bertanya, "Galia ya Rasulullah, Alas ta'amarta Nabi tazwij?" Bukankah kamu sekarang kamu sekarang ini telah memerintahkan kami bahkan mensunnahkan kami untuk menikah? Kata Nabi, "Bala. Walakin idza kana waqta idzin halakur rajuli ala yadi abawaihi iya benar aku memang perintahkan kalian untuk melaksanakan perkawinan tapi kalau sudah datang zaman itu maka kebinasaan seseorang dari kalian terletak kepada ke tangan kedua orang tuanya sekarang ini sudah kebanyakan orang bermaksiat itu kenapa kan nggak tahu Kebanyakan orang itu sekarang ini kita lihat Masya Allah anak-anak muda kita sangat-sangat luar biasa. Bejat moralnya itu luar biasa. Jauh daripada harapan kita sebagai orang tua. Bahkan kita kaum muslimin tidak mengira. Tidak menduga sebelumnya bahwasanya sekarang anak-anak remaja kita sudah sampai ke batas ini. Coba lihat bayangkan. Saya pernah baca di detik.com itu melalui riset yang dibuat oleh KPA, Komisi Perlindungan Anak. Badan yang dilindungi oleh negara yang akurat di mana riset itu dilakukan di dalam 30 provinsi. Setiap provinsinya itu 4000 koresponden. Bayangkan. Di situ dihasilkan bahwasanya anak-anak muda kita sekarang ini siswi SMP, siswi SMP dan siswa SMP serta SMA-nya itu sudah hampir 97% sudah pernah melihat film-film porno. Ini mengkhawatirkan. Bayangkan seperti kita seumpama melihat yang semacam itu, kita ada pelampiasan masih. Masih mending. Tapi kalau yang nggak ada pelampiasannya gimana? Sehingga tidak heran kalau dikatakan 93% siswi SMP dan SMA sudah pernah melakukan masturbasi. Kemudian yang sangat-sangat lebih memprihatinkan di mana disebutkan di situ katanya sekarang ini 62,7 persen siswi SMP dan SMA sudah tidak perawan lagi. 62, lebih dari separuhnya anak-anak remaja di Indonesia ini gitu. Ini luar biasa. Ini yang terjadi. Kenapa demikian? Yang perlu disalahkan itu bukan anak-anaknya, tapi orang tuanya. Sebab apa? Nabi Rasul sudah bersabda dalam hadisnya bahwasanya kunci daripada keselamatan di dunia maupun di akhirat itu adalah ilmu, tapi mereka tidak mau mempelajarinya. Sehingga Camkan baik-baik apa yang disabdakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yulhamuhu suada wa yuhramuhul asqiya. Yang namanya ilmu agama ini tidak akan diberikan kecuali bagi mereka-mereka yang sudah ditulis oleh Allah taala sebagai orang yang berbahagia di dunia sampai di akhirat nanti. Dan tidak akan diharamkan kecuali bagi mereka orang-orang ahli maksiat yang akan ditulis oleh Allah taala sebagai orang celaka di dunia sampai di akhirat nanti. Jelas sudah. Sama seperti kalau kita tahu, ini ada minuman kopi. Kopi ini sama orang dibubuhi racun. Kira-kira kita lihat waktu dibubuhi racun kita lihat, kira-kira kita mau makannya? Maukah kita memakannya setelah kita tahu bahwasanya minuman itu sudah dibubuhi oleh racun? Mau kita memakannya? Nggak bakalan kita mau makannya, nggak bakalan kita akan meminumnya, karena kita tahu itu ada racunnya. Kenapa kita tidak mau makannya? Kenapa kita tidak mau minumnya? Karena kita tahu Sementara mereka itu berbuat maksiat yang semacam ini, semacam itu dan sebagainya karena mereka tidak tahu. Coba lihat bagaimana Nabi SAW menggambarkan halakur rajuli ala yadi abawai. Kebinasaan seseorang itu terletak kepada kedua tangan orang tuanya. Orang tuanya menyebabkan mereka itu celaka. Kenapa demikian? Karena mereka enggan untuk memasukkan putra-putrinya itu ke dalam pesantren-pesantren, ke dalam madrasah-madrasah agama. Sekarang ini sudah seperti itu. Orang tua sekarang itu enggan untuk masukkan anaknya ke dalam pesantren. Lebih mementingkan nanti masa depannya bagaimana kalau masuk pesantren, masya Allah. Pantaskah orang semacam ini mengatakan dirinya itu seorang mukmin yang beriman kepada Allah, bahwasanya yang namanya rezeki nggak bakal kemana-mana? Apalagi sekarang pesantren-pesantren di mana-mana sudah ada formalnya. Ada dapat ijazah juga. Kenapa kok enggan memasukkan anaknya ke dalam pesantren-pesantren? Saya waktu saya ketika mengambil S2 saya di Unsuri Surabaya. Itu salah satu profesor, salah satu dosen saya, Profesor Bawani itu beliau mengatakan begini. Sebenarnya kaum muslimin yang ada di Indonesia ini cuma tinggal 15% saja. Saya heran ya, ini kadang-kadang kan profesor itu suka nyeleneh gitu. Sehingga saya cermati ternyata benar juga. Di mana dia katakan begini, yang namanya kaum muslimin yang sesungguhnya sekarang ini adalah hanyalah yang ada di pesantren-pesantren itu. Kalau yang namanya Islam banyak KTP-nya Islam tapi nggak sholat banyak itu. Jangan pun di luar sana di kota-kota metropolitan di Bangil juga banyak nggak sholat. Nah, ini salah satu bukti. Ya ternyata memang benar yang betul-betul Islam artinya yang betul-betul menjalankan dengan agamanya secara benar itu cuma 3 15% persen di Indonesia saja. Masalahnya kalau 15% persen Sedangkan yang sisanya itu bukan orang yang betul-betul memeluk agama Islam. Sehingga apa? Lebih banyak mengundang datangnya bencana daripada yang mengundang datangnya rahmat. Naudzubillah. Oleh karena para hadirin, mari kita sama-sama mawas diri kita harus ingat bahwasanya anak-anak kita ini tanggung jawab kita. Mereka tidak mungkin akan menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Tidak mungkin mereka itu akan menjadi seorang anak yang soleh. Tidak mungkin mereka itu akan menjadi anak-anak yang kita harapkan masa depannya sesuai dengan yang kita inginkan, yang akan mengalirkan jariah untuk kita setelah kita meninggal, kecuali jika mereka itu mengenyam pendidikan agama. Itu kunci yang pertama itu. Oleh karenanya mari buka pikiran kita. Kalau kita mengatakan bahwasanya kalau anak kita itu masuk ke dalam pesantren masa depannya tidak jelas. Kan banyak orang tua yang semacam ini. Mari kita lihat. Siapakah yang menghancurkan negara ini? Siapakah yang menghilangkan banyak uang negara ini? Siapa yang mengkorupsi uang negara ini siapa? Mereka yang di atas sana. Mereka di pusat sana. Mereka yang duduk di DPR, mereka yang duduk sebagai pejabat dan mereka semua punya titel. Itu kayak yang kita harapkan? Anak kita menjadi seorang profesor tapi korupsi. Anak kita menjadi seorang dokter tapi korupsi. Apa gunanya? Dan itu imbasnya kan kita rasakan sama-sama. Bukan hanya anak itu yang berdosa orang tuanya juga karena orang tuanya tidak memberikan jalan yang benar kepada anak-anaknya. Sehingga pantas jika Nabi SAW mengatakan kebinasaan orang pada zaman itu terletak kepada kedua orang tuanya. Inilah maksudnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena para hadirin mari Biarkan kita ini termasuk yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya bahwasanya apapun yang sudah ditentukan oleh Allah Taala daripada rezekinya bakal kemana mana Allah lam yasil Yang bukan untuk inti nggak bakal sampai kepada inti, yang untuk yang sudah ditentukan untuk kita pasti akan sampai kepada kita bagaimanapun caranya. Kadang-kadang saya ini ketawa sendiri gitu. Ada seorang telepon kepada saya, padahal orang itu orang kaya dulunya dia punya toko akhirnya merosot merosot turun turun habis sampai tinggal satu toko telepon sama saya beb tolong minta doanya beb toko saya biar laku biar payu kata dia masa beb kadang-kadang beb satu hari itu nggak ada satu orang pun yang masuk dalam toko saya masya allah Padahal dulunya luar biasa, dia itu kewalahan menerima para pelanggan itu kewalahan. Kalau Allah mau, siapa yang bisa mencegah? sesuai dengan apa yang selalu diajarkan Nabi kita Muhammad SAW untuk menjadi sebagai wiritan kita. Makanya coba lihat wiritan kita itu semua mengandung hikmah. Kalau kita cermati artinya itu luar biasa dalam kehidupan kita itu nyata-nyata betul. Di mana Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk selalu membaca Allahumma la mani'ah lima atait wala mu'tiyah lima ma'at wala radda lima qadait wala yang yanfa'udal jaddi minkal jadd. Yang artinya ya Allah tidak ada yang bisa mencegah kalau engkau memberikan. Tidak ada yang bisa memberi kalau engkau mencegah. Pasti itu. Nggak bakal ada yang bisa memberi kalau Allah mencegah. Dan tidak ada yang bisa menolak sesuatu yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan bermanfaat kekayaan orang kaya itu daripada segala apapun yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu SWT kepada kita semua nanti di, di padang mahsyar. Nah, oleh karena para hadirin, biarkan kita yakin yang semacam ini. Lihat coba yang namanya cicak itu. Cicak itu nggak punya sayap, tapi makanya yang bersayap kan luar biasa itu. Padahal dia nggak punya otak, nggak punya akal. Nah, tapi kalau seumpama saya dulunya orang kaya, tapi sekarang saya nggak kaya, saya dulunya berhasil, sekarang saya tidak berhasil, itulah ketentuan Allah. Pasti ada sesuatu yang salah di situ. Makanya kan saya tertarik kepada ceritanya, cerita yang yang unik dan subhanallah sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Jadi apapun yang diterangkan oleh agama ini pasti benar, nyata, pasti itu. Jangan sampai kita berpikiran yang namanya uang yang kita dapatkan dengan haram itu menyenangkan. Gak bakal menyenangkan, menyengsarakan. Ini contohnya. Ada tukang bakso. Tukang bakso ini cerita kepada saya, Beb, benar Beb apa yang dikatakan oleh Nabi itu Beb. Kenapa emang Pak? Gini Beb, saya ini sebulan lalu saya ini kan pemasukannya itu satu hari itu 100 sampai 125 Beb. Alhamdulillah. Suatu waktu saya ini tergiur Salah satu pelanggan saya datang makan bakso, kemudian ketika bayar dompetnya itu ketinggalan. Saya lihat isinya 450 ribu, saya ambil duitnya, saya buang di sampah dompetnya. Sudah dapat seminggu bib, masya Allah bib. Waktu saya mau dagang itu masa gerobak saya ditabrak mobil bib. <laughs> Akhirnya jatuh itu gerobaknya, tumpah isi baksonya semuanya. Sehingga apa? Gerobaknya itu rusak, baksonya hilang, di total-total keesokan harinya ternyata 450 ribu. <laughs> Coba lihat. Rugi dia. Ya kayak begini. Yang namanya uang yang haram diambil dari korupsi, diambil daripada kezaliman, diambil daripada harta warisan yang tidak benar itu lihat nanti akhirnya kalau nggak anaknya sakit bawa ke rumah sakit ternyata total total sesuatu yang diambil yang dizalimi itu diambil lari ke situ sudah diambilnya dengan zalim kemudian kita tidak menikmatinya, nanti di akhirat kita akan mendapatkan azabnya walazbillah. Jadi jangan, jangan sampai kita menyangka bahwasanya uang yang kita dapatkan dengan cara haram itu, dengan cara manipulasi, dengan cara korupsi itu akan menyenangkan kita. Tidak, lihat aja. Total, baik-baik, catat yang saya korupsi sekian, ini sekian. Nanti lihat ke rumah sakitnya berapa, sakit anaknya berapa, lihat. Nggak bakal berkah, nggak bakal bawa berkah. Makanya coba lihat dulu orang dulu Masya Allah Ambil satu contoh Guru kita Habib Hussein Ayah Ayahanda daripada Habib Ahmad bin Hussein Asgaf di mana beliau itu kerjanya itu buka tokonya itu jam 8 sampai jam 11 sudah tak buka lagi sore nggak buka malam nggak buka maghrib nggak buka tapi alhamdulillah barokah hidupnya anaknya dibikinkan rumah satu-satu udah itu dia masih punya simpanan juga di rumahnya barokah Nah, ini keberkahan. Padahal kerjanya cuma berapa jam. Buka kerjanya cuma berapa jam. Beda sama orang sekarang Masya Allah Berangkat kerja dari jam 6 pagi Pulang jam 9 malam Sampai sekarang rumahnya masih nyicil Belum punya rumah Kan luar biasa itu nah, Jadi kita harus percaya betul bahwasanya apa yang disabdakan Nabi Muhammad dinyatakan Nabi Muhammad pasti benar, pasti terbukti, pasti nyata. Jangan mau kita di, dipermainkan oleh setan itu. Karena apa? Yang namanya setan memang selalu bekerjanya itu adalah asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Yang namanya setan itu selalu mewanti-wanti kalian, menakut-nakuti kalian dengan kefakiran dan selalu memerintah kalian dengan kekejian. Lalu apa jawab eh, keterusan daripada hadis Nabi? Mari kita dengarkan sama-sama fa in lam yakun lahu abawani fa halakur rajuli ala yadi zaujatihi wa waladihi kalau seumpama dia tidak mempunyai orang tua yang yang demikian, orang tuanya baik, tidak menjerumuskan anaknya ke dalam kemaksiatan, sudah mengarahkan anaknya ke pesantren-pesantren, belajar madrasah-madrasah, maka kebinasaan orang pada waktu itu terletak pada istri dan anak-anaknya. Sekarang Masya Allah. Sekarang ini Pak, tanpa kita sadari, sudah tersebut di dalam sebuah riset yang sangat-sangat akurat bahwasanya 85% laki-laki apa katanya istri. Baik itu? Baik itu? Kalau bagi perempuan baik. Berarti 85% laki-laki nggak bisa kawin lagi gitu. Tapi bukan itu maksudnya. Enggak baik kalau sudah memimpin suatu lembaga, suatu organisasi, suatu rumah tangga, perempuan bukan laki-laki tidak akan beruntung karena Nabi SAW sudah bersabda dalam hadisnya, la yuflih gaumun walau amrohum imra'atun. Tidak akan beruntung satu gaum kalau yang memimpin di dalam gaum itu adalah seorang wanita. Nah ini, ini sebuah malapetaka bagi kita sekarang ini. 85 persen. Anaknya nggak pakai jilbab, Orang tua lakinya sudah ngasih tahu, suruh pakai jilbab. Ibunya, eh nggak apa-apa sekarang zaman sekarang udah beda, nurut saja. Eh? Jadi banyak orang kalah. Kalau urusan dunia nggak jadi masalah. Urusan dunia lihat bagaimana contoh yang terbaik bagi bagi kita Nabi kita Muhammad SAW banyak mengalahnya. Kadang-kadang Nabi SAW minum makan makanan yang dibuat oleh istrinya asinnya bukan main, tapi juga katakan enak sampai dimakan oleh Nabi SAW sampai habis semuanya. Masya Allah ahlaknya Nabi. Beda sama kita kan? di mana istri kadang-kadang capek memasaknya, agak nggak enak sedikit, ya rasakan enaklah gitu loh. Kesian dibandingkan daripada rasa capeknya. Kesian dia itu ingin menyenangkan kita maksudnya, walaupun ternyata tidak enak. Tapi lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW bahkan pernah diantara akhlaknya Nabi yang luar biasa itu ada seorang Yahudi perempuan datang kepada Nabi buat jeruk, buat jeruk. Sehingga apa? Jeruk itu ada sekitar 6 biji, semuanya dimakan oleh Nabi Muhammad. Nggak ditawarkan pada sahabat-sahabatnya. Nggak seperti biasanya. Biasanya Nabi nggak pernah makan sendirian. Ini makan semuanya sendirian. Sehingga apa? Setelah selesai si Yahudi pulang, perempuan itu pulang. Akhirnya ditanya sahabat Nabi, "Ya Rasulullah, bukan seperti biasanya engkau makan semuanya sendirian. Engkau tidak memberikan kepada kami dan tidak menyisakannya." Apa kata Nabi Muhammad? "Ya, aku makan sendirian supaya menjaga perasaan perempuan itu." Karena kalau kau makan rasa jeruk itu tadi itu sangat kecut nggak enak sehingga kalau kamu makan mungkin wajah kamu itu mengatakan kecut dan sebagainya kelihatan sama perempuan itu dia kesian ya jadi oleh karenanya saya makan semuanya padahal nggak enak dimakan semuanya nah, itu akhlaknya Nabi saw siapa yang mau kita tiru kalau bukan Nabi saw nah kalau masalah dunia nggak jadi masalah tapi kalau sudah urusan akhirat jangan, urusan agama jangan, urusan dosa jangan, oleh karenanya Sayyidina Umar itu bin Khattab radhiyallahu anhu ardhah beliau berkata, "Syawiruhunna wa khalifuhunna fa inna fi mukhalafatihinna barakah." Coba lihat, bayangkan bagaimana Syekh Umar mengajar kepada kita. Syawiruhunna. Ajak mereka bermusyawarah, ibu kita ajak musyawarah, istri kita ajak musyawarah, anak-anak perempuan kita ajak musyawarah, tapi lihat apa yang dikatakan, apa yang di e, dijadikan sebuah pendapat bagi perempuan, jadi ikuti. Kenapa? Di dalam tidak mengikuti pendapatnya wanita di situ ada keberkahan justru. Karena biasanya kalau kita itu bertanya kepada perempuan, pasti dia itu memetikan yang ada materinya. Pasti memetikan yang ada dunianya. Misalnya, misalnya kita nanti pulang ke rumah, kita ada uang satu juta. Eh lebih baik satu juta ini kita sudah ke masjid aja untuk jariah kita atau satu juta ini buat simpanan kita Atau buat kita makan-makan Atau buat kita keperluan rumah tangga Kira-kira gimana? Istri kita mengatakan gimana? Masuk ke masjid aja Ada kira-kira begitu? Enggak <laughs> bakalan <laughs> Ya kalau ada itu luar biasa solihah itu maksudnya. Cuma biasanya kalau istri kita sekarang ini namanya kalau sedang lihat ngelihat uang, nggak laki nggak perempuan itu matanya berbinar-binar itu. Gitu. gitu. <laughs> Nah itulah makanya kata Sayyidina Umar kalau ajak mereka bermusyawarah, tapi apapun yang dijadikan sebuah pendapat jangan ikuti. Nah ini masalahnya sekarang ini banyak orang yang takut kepada istrinya. Ini masalahnya. Kalau dalam sunnah dunia nggak jadi masalah, tapi urusan akhirat tidak. Kita harus tegas. Karena memang perempuan itu diciptakan oleh Allah SWT ujian, cobaan dan fitnah bagi laki-laki. Oleh karena lihat bagaimana Al Habib Abdullah Haddad beliau berkata yang mengarang kitab Dunia. Beliau berkata, kalau kita itu cermati, tidak terjadi suatu fitnah dari mulai Adam sampai hari kiamat nanti kecuali pasti sebab musababnya itu adalah perempuan atau pasti perempuan ada andil tentang sebab musababnya itu. Coba lihat kata beliau. Nabi Adam kenapa diturunkan dari surga? Sebab apa? Perempuan Sayyidina Hawa yang mengajaknya untuk makan buah kuldi. Habil dibunuh oleh Kobil, kenapa? Perempuan jadi kalau lihat-lihat itu tadi yang di penjara itu di penjara Bangil kita lihat ketemu itu satu-satu pasti sebabnya kalau nggak perempuan atau pasti ada andil perempuan itu. <laughs> Nah inilah. Jadi sesuai dengan nah, jadi mereka itu memang diciptakan sebagai cobaan dan fitnah untuk kita semuanya. Oleh karenanya hati-hatilah sesuai dengan firman Allah taala, "Inna min azwajikum wa auladikum aduan lakum fahdharuhum." Sesungguhnya ada di antara istri-istri kalian Sesungguhnya ada di antara anak-anak kalian yang merupakan sebuah musuh bagi kalian, maka hendaknya berhati-hatilah, waspadalah. Nah, ini. Jadi jangan semuanya itu langsung dicerna, semuanya langsung dimakan. Tapi masalahnya memang perempuan itu bisa kita kendalikan kalau kita menang pada awalnya. Kalau kita tidak menang pada awalnya, seterusnya sampai mati pun seperti itu sudah. Itu masalahnya. Makanya yang belum belum kawin ini untung. Yang belum kawin untung. Jadi kalau mau didik istrinya dari awal, kalau seperti kita ini sudah terlanjur kalah gitu. <laughs> Jadi susah mau ngerubahnya susah. Tapi tetap kalau urusan dunia ya nggak apa-apa lah kita ngalah. Tapi urusan akhirat tidak. Urusan akhirat kita harus tegas. Kita nggak mau ikut menanggung dosanya anak-anak istri kita kita nggak mau. Kalau sumpah mereka memaksa tetap silahkan itu. Kalau memaksa tapi anak nggak setuju harus kita begitu. Tapi kalau urusan dunia nggak apa-apa lah kita mengalah. Nah, tapi kalau urusan akhirat, urusan dosa, urusan agama, tidak kita tidak boleh mengikuti apa yang mereka inginkan. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, fa'in lam yakun lahu zaujatun wa waladun fahalakur rajuli ala yadi jiranihi wa qarabatihi." Kalau semua belum punya istri, belum punya anak, maka tetap kehancuran, kebinasaan seseorang pada waktu itu terletak kepada tetangganya, terletak kepada kerabat-kerabatnya. Sekarang lingkungan sekarang ini luar biasa. Kemarin ini ada satu orang yang memaksa masuk memasukkan anaknya ke pesantren karena dia masih yatim. Umurnya masih 12 tahun. Dia minta kepada kita supaya menerima. Masalahnya dia sudah terkontaminasi, umurnya 12 tahun. Sudah terkontaminasi. 12 tahun suka minum. Masya Allah. Padahal rumahnya itu bukan di kota, rumahnya itu di desa. Saya jadi heran kok bisa orang ini terpengaruh dengan lingkungannya padahal dia tinggal di desa bukan di kota apalagi di kota 12 tahun sudah biasa minum minuman keras kita nggak terima daripada sampai ngerusak yang di pondok kita nggak terima cari tempat lain kita bantu saja sekedarnya tapi kalau untuk menerima kita nggak mau nah, karena sudah terkontaminasi hanya nah, zaman sekarang ini kalau seumpama guru saya Habib Zainul ketika datang ke Indonesia melihat kepada lingkungan yang luar biasa sekarang ini, itu beliau mengatakan, kalau seumpama ada seorang anak sekarang ini diikuti, diawasi 24 jam oleh gurunya, tetap masih kalah dengan lingkungan yang ada. Masih kalah dengan lingkungan yang ada juga. <laughs> Makanya kata Nabi Muhammad, nggak ada yang selamat kalau pengen kita menyelamatkan agama kita sekarang ini. Caranya apa? Satu, bagaimana kita harus lari dari tempat yang sunyi, nggak ada lingkungan yang tidak baik. Kalau sudah masuk lingkungan yang baik, yang tidak baik, pindah lagi tempat lain ada lagi pindah lagi tempat lain, ada lagi pindah lagi tempat lain, baru itu selamat. Kalau enggak kita enggak selamat. Ini sekarang kita. Di mana kita mau berada? Di rumah lingkungan sudah tidak baik, ada televisi. Di luar sana di sekolahan masya Allah. Jadi semuanya bahkan anak-anak sekarang ini ketika saya tanyakan, kamu itu pernah masturbasi? Iya. Dari mana kamu tahu masturbasi? Dari teman-teman sekolah. Di mana teman-teman sekolah eh, yang mengajari kamu bermasturbasi? Apa katanya? Di sekolah SD katanya. Jadi sekarang kelas 6 Kelas 5 sudah sudah bisa melakukan onani masturbasi sudah bisa. Masya Allah. Nah inilah tantangan kita sebagai kaum muslimin di zaman akhir sekarang ini. Ini adalah zaman fitnah. Inilah zaman yang disabdakan Nabi Muhammad SAW. Ya di ala nasi zamanun al qabid bidinihi eh, al mutamasik bidinihi kal qabid al jamr. Nanti bakal datang suatu zaman di mana pada zaman itu orang yang berpegang teguh dengan agamanya sama seperti orang yang memegang bara api di tangannya. Bisa kita pegang bara api sekarang tangannya? Nggak bakal tahan kita. Ini zaman sekarang ini. Nah, sehingga satu caranya supaya kita selamat. Bagaimana caranya? Tidak ada lain. Kita harus tidak jauh-jauh dari ilmu. Kita harus tidak jauh-jauh daripada orang yang punya ilmu. Kita harus tidak jauh-jauh daripada para ulama dan aulia. Itu aja. Baru kita selamat. Paling tidak masih ada bentengnya, paling tidak masih ada remnya. Tapi kalau seumpama sudah tiga hal ini sudah dilaksanakan, habislah dia. Tinggal tunggu saatnya. Makanya saya masih ingat bagaimana Al Habib Toha. Ada Habib Toha yang terkenal itu di di apa di di Hadramut, di Siwun. Jadi datuknya para habaib asgaf yang dibangkit sini itu berasal dari Siwun. Nah, itu Habib Toha ini beliau yang pertama mendirikan Masjid Toha di Siwun. Beliau di Siwon itu sebenarnya tidak ada satu orang pun daripada habaib. Sehingga pada waktu itu penduduk Siwon datang ke Cariin meminta supaya ada seorang habib yang di sana yang mengajar di sana. Sehingga apa? Dikatakan oleh mufti oleh apa ketuanya habaib di supaya ada yang berangkat sana. Enggak ada yang mau. Coba lihat, <laughs> nggak ada yang mau. Padahal disiapkan apa rumahnya, disiapkan ditanggung, makannya ditanggung, tapi nggak ada yang mau. Kenapa? Takut pengaruh. Sampai akhirnya diundi, diundi keluarlah dari bangsa tegap. Bangsa tegap ditunjuk nggak ada yang mau. Akhirnya diundi keluarlah Habib Toha ini. Karena Habib Toha memang asalnya ibunya dari dari Siun. Akhirnya setelah di, dikatakan oleh Habib pada waktu itu, e, ketuanya Habib pada waktu itu, akhirnya dia berangkat juga. Tapi dengan dia syarat. Yang pertama apa? Yang pertama dia minta kepada Habib Al Junaid pada waktu itu, di mana dia itu adalah pemimpinnya Habib pada waktu itu, e, harus dipikirkan masjid di mana masjid itu semua e, semua apa alat bangunannya berasal dari tarim. Jadi supaya masjid itu semuanya dari tarim. seakan-akan kalau kita berada di dalamnya berada di tarim. seakan-akan itu. Yang kedua diminta kepada Allah berdoa kepada Allah semoga anak keturunannya tetap dalam jalur ilmu. Dan yang ketiga didoakan kepada Allah Taala semoga mereka itu pekerjaannya itu adalah para ahlul ilm. Kenapa diminta semacam ini? Karena mereka lah yang selamat. Kalau selain daripada mereka, mereka tidak akan selamat. Akhirnya kita minta kepada Allah Taala, semoga kita semua yang berada di tempat ini, yang enggak, yang hadir maupun yang tidak hadir, baik kaum muslimin semuanya, anak keturunan kita, istri kita, keluarga kita, diselamatkan Allah Taala dari segala macam fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, dan semoga kita semua termasuk yang kuat, bertahan, mempunyai benteng yang sangat kokoh untuk menghadapi cobaan-cobaan fitnah-fitnah yang ada zaman sekarang ini, sehingga kita semua termasuk orang yang ditutup usianya dalam keadaan husnul husnul khatimah dalam keadaan husnul khatimah dalam keadaan husnul khatimah bersama golongan Nabi Muhammad SAW di bawah bendera Nabi Muhammad SAW dimasukkan surga bersama Nabi Muhammad SAW ala hadiniya wal kulliyatin salihah wa ala manawasal salih al-fatihah